Takdil. Definisi takdil atau pemberian rekomendasi adalah menyebutkan keadaan seorang perawi dengan lafat atau sifat yang dapat menyebabkan riwayat yang ia sampaikan diterima. Baik dengan menetapkan sifat penerimaan atau menafikan sifat penolakan. Misalnya dikatakan, huwa sikotun, dia siko. Sabatun, sabat, la ba'sabih tidak mengapa atau la yuraddu hadisahu hadisnya tidak ditolak berbagai jenis ta'dil ta'dil terbagi menjadi dua jenis yaitu mutlak dan muqayyad pertama ta'dil mutlak adalah menyebutkan seorang rawi dengan ta'dil tanpa ada qayyid atau catatan dalam hal tersebut merupakan tausik penilaian terhadap seorang sebagai perawi yang sikoh dalam semua keadaan. Yang kedua, takdil mukoyat yaitu menyebut seorang perawi dengan takdil yang dinisbatkan pada hal tertentu baik guru, kelompok, atau sejenisnya. Takdil tersebut merupakan bentuk tausik baginya jika dinisbatkan kepada hal tertentu tersebut bukan kepada yang lainnya. Misalnya dikatakan dia sikoh jika meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri atau dia sikoh jika meriwayatkan hadis dari ulama Hijaz. Hal ini berarti dia tidak sikoh jika meriwayatkan hadis dari selain sumber yang dinilai sikoh tersebut. Meskipun demikian, jika maksudnya untuk menolak tuduhan terhadap kelemahan dirinya dalam meriwayatkan hadis dari mereka, maka kondisi ini hal tersebut yakni takadil yang mukoyat tidak menghalangi status kesikohannya jika meriwayatkan hadis dari sumber selain mereka. Tingkatan takadil. Tingkatan takadil tertinggi adalah ungkapan yang menunjukkan puncak takadil abu terhadap seorang perawi. Misalnya au sakon nas, au orang yang paling terpercaya, ilaihi muntaha fi tasbid puncak kepercayaan berakhir padanya. Kemudian ungkapan pujian yang ditegaskan dengan satu atau dua kali penyebutan sifat misalnya sikotun sikoh atau sikotun sabat atau sejenisnya. Ungkapan pujian yang paling rendah adalah lafad yang menunjukkan sifat yang mendekati bentuk jarah yang paling rendah. Misalnya soleh, mukorib, atau yarwi hadisahu diriwayatkan hadisnya atau sejenisnya. Di antara tingkatan tersebut terhadap terdapat tingkatan-tingkatan lain sebagaimana telah diketahui. Syarat-syarat diterima takdil. Takdil dapat diterima jika memenuhi empat syarat berikut. Yang kesatu, berasal dari orang yang adil sehingga takdil tidak diterima dari orang-orang fasik. Kedua, berasal dari orang yang teliti, sehingga takdil yang berasal dari orang yang lalai dan tertipu oleh keadaan lahiriah perawi tidak dapat diterima. Ketiga, berasal dari orang yang mengetahui sebab-sebab takdil diberikan kepada seorang perawi. Takdil tidak dapat diterima dari orang yang tidak mengetahui sifat-sifat yang menuntut riwayat seorang rawi diterima atau ditolak. Dan yang keempat, Pujian tersebut tidak ditujukan kepada perawi yang terkenal bahwa riwayatnya harus ditolak karena perbuatan dusta yang ia lakukan atau kefasikan yang ia tampakkan atau berbagai sebab yang lain.